Mudah-mudahan semua nikmat ini dibarengi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan taufik. Mudah-mudahan semua nikmat mengantarkan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari nikmat yang melalaikan, dari nikmat yang menyebabkan kita sombong, dari nikmat yang menjadikan kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dari nikmat yang kepada beban hisab dan juga beratnya adab. Mudah-mudahan semua nikmat mengantarkan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat yang mulia, salam yang mulia mudah-mudahan selalu dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membukakan pintu kemuliaan buat kita semuanya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarga sahabat dan semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah pada pertemuan yang lalu kita membahas dalam tauhid dari kitab Sulamut Taufik. Kemudian kita sekarang kembali kepada tafsir Jalalain. Akhir dari surat yang kita baca adalah surat Asy-Syamsi wa duhaha sampai kita menjelaskan kadzabat tsamud bi Setelah setelah pembahasan tentang qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, cukup beruntung orang yang menyucikan jiwanya dan cukup merugi orang yang mengotori jiwanya. Mensucikan, mengotori mestinya dengan amal perbuatan kita. Karena dari amal perbuatan kemudian mempengaruhi kepada hati. Demikianlah dalam satu hadis tidak ada nabal abdu dan nakata fi qalbihi nuqatan sauda. Seseorang kalau melakukan amal dosa, perbuatan dosa, maka hatinya akan ada titik hitam. Kalau dia cepat taubat, maka sokolah kalbu, maka hatinya akan bersih total. Tapi kalau dia tidak bertobat, kemudian dia lanjutkan dengan maksiat lagi, maksiat lagi, akhirnya taubahnya kalau kita punya kendi baru kemudian dibuat masa, sekatalah dibuat masa hitam sementara gosok langsung putih lagi. Tapi kalau dibiarkan dibuat masak lagi, dibuat masak lagi, dibuat masak lagi, tambah hitam, tambah hitam, tidak dibersihkan, maka sulit sekali untuk membersihkan wali tadi. Demikianlah hati. Nah, Allah SWT itu Allah berfirman, "Kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Jangan seperti itu, akan menjadi penyebab karatnya hati maka koyak sibun hal-hal yang mereka lakukan maka kelakuan itu akan berpengaruh kepada hati dan sampai kepada batas kalau hati sudah terlalu banyak hitamnya maka dicap oleh Allah Subhanahu wa taala Allah fatubi'a ala qulubihim wa hum la yafqahun maka akan disempel oleh Allah hatinya maka tidak paham lagi sudah dia lalai dari Allah karena Allah pun melupakan dia pada dirinya sendiri Sampai urusan manfaat dirinya dia tidak tahu Anda tengok orang yang mabuk-mabuk itu Anda tengok orang yang cuti, itu Anda tengok orang-orang yang maksiat itu Dia sampai untuk kemaslahatan dirinya sendiri dia tidak tahu ya. Hah? Kenapa? Karena dia melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun juga melupakan dirinya pada dirinya sendiri sendiri. Kemudian Allah menjelaskan Kadzabat Samud bi tawwaha. Kazabat mendustakan Samud kaum, kaum Samud. Rasulullah pada Rasulnya Samud salihan yaitu Nabi Soleh. Makamnya Nabi Soleh ada di Yaman. Ada di satu kota lebih kurang 30 km dari kota Shibah. Bitawa dan subhanallah memang negara Yaman termasuk salah satu peradaban manusia pertama kali. Karena setelah anggap kalau Nabi Adam manusia sangat sedikit dari anak turunnya saja. Nabi yang kedua Nabi Idris. Nabi yang ketiga Nabi Nuh. Disitulah mulai terjadinya kekafiran. Mulai terjadi kekafiran terletak pada kaum Nabi Nabi Nuh. Tidak ada cerita dari kaum Nabi Adam atau kaum Nabi Idris tidak. Kaum Nabi Nuh sampai akhirnya kemudian dihancurkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin taufan atau uh, dengan air bah dengan air yang sangat dahsyat sampai semuanya meninggal dunia mati semuanya yang tinggal hanyalah yang ada di perahunya Nabi Nuh setelah Nabi Nuh Nabi Hud Nabi Hud makamnya ada di Yaman dan di dalam Al-Quran disebut namanya surat Al-Ahqaf Ahqaf itu adalah nama lain dari lembah Hadramut Ahqaf ada surat Al-Ahzab. Maka demikian juga Nabi Saleh setelah Nabi Hud, Nabi Saleh. Um Adamun Idris Nuh Hudu Mak Saleh. Baru setelah Nabi Saleh Nabi Ibrahim. Maka Yaman itu termasuk salah satu negara yang apa itu eh, negara yang peradaban manusianya paling lama, paling lama. Kalau dikatakan Mekah pertama kali, iya kita tahu Mekah pertama kali. Inna awwala baitin wudi'a lilladzi bi Bakkah Mekah adalah Ka'bah adalah rumah pertama kali yang diletakkan oleh Allah di muka bumi. Tapi nggak ada manusianya, malaikat yang datang. Malaikat, malaikat ya, yang datang, yang haji, yang tawaf di situ malaikat. Iya ya, sampai kemudian dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim. Nabi Adam sejak Nabi Adam ada, tapi yang datang malaikat. Nah, kemudian setelah bekas kehancuran air bah, air bandang yang bikin luar biasa, Nabi Ibrahim ya membangun kembali. Sehingga Allah menyatakan wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan mau meninggikan. Kowa itu pondasi-pondasinya ditinggikan. Berarti bukan bangun. Artinya awal sebelum Nabi Ibrahim sudah ada bangun bangunan, tapi hancur dengan banjir bandang di zamannya Nabi Nuh. Kemudian diangkat kembali, ditinggikan kembali oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh. Fitowa sebab sekurang ajarannya kaum Samud. Ini bahasa ashkoha ketika mengutus ashkoha orang yang paling celakanya Samud. Orang yang paling celakanya Samud. Ismuhu Kudar ila akrina qabiridahu. Namanya Ashqa ini orang yang paling celaka yang membunuh onta Nabi Saleh adalah namanya Kudar. Dalam tafsir disebutkan namanya Kudar bin Salim. Namanya Kudar bin Salim. Ini orang yang membunuh ontanya Nabi Saleh. Disebut Ashfaha yang membunuh satu. Tapi kenapa semuanya kena adab? Biridohum dengan ridhonya kabilah Samud. Karena satu kabilah ridho, maka yang bunuh meskipun satu Kena azab kepada seluruhnya Inilah permasalahan rito. Maka sama juga demikian di akhir zaman Semisal ini Kita bisa dapat pahala yang banyak Dengan rito kepada ketaatan Kita pun juga bisa mendapatkan dosa Padahal kita tidak melakukan Karena rito kepada Kemaksiatan tersebut Nah dan contoh yang disebutkan oleh Nabi terjadi pembunuhan di timur, orang yang di barat tidak berdosa. Gimana ulah kayak gitu? Hah? Yang terjadi pembunuhan di timur, kenapa yang barat tidak berdosa? Karena mereka ridho dengan pembunuhan tersebut. Karena ridho dengan pembunuhan. Maka adanya televisi, adanya internet, adanya YouTube, adanya apa? Ini dari satu sisi menguntungkan, dari sisi juga merugikan. Dari sisi menguntungkannya Anda lihat acara-acara baik Anda bisa berhubungan dengan ulama-ulama solehin Baik dimanapun saja Di Mekah, di Yaman, di Mesir kah, Anda bisa hubungan dengan mereka Gitu ya Anda bisa cinta dengan orang-orang soleh Para ulama di seluruh sepenjuru dunia Tapi juga Anda juga bisa berhubungan dengan iblis paling besar sedunia. Nah, pelacur paling besar sedunia Anda juga bisa hubungan dengan mereka. Nah, Maka ada sisi menguntungkan, ada juga sisi merugikannya. Kembali kepada si pemakai. Kembali kepada si pemakainya. Bisa saja dia umpamanya dekat dengan ulama, tanya-tanya sama ulama. Nah, Alhamdulillah sekarang ada bisa dengarkan pengajian Pengajian di Jakarta bisa didengarkan di Medan Nah pengajian ada di Mesir bisa didengarkan di Medan Menurut pengalaman kita lah yang ngerti bahasa Arab Yang ngerti bahasa Arab juga bisa milih dari bahasa Indonesia Tapi ada juga ah, yang selalu perhatiannya kepada musik-musik barat Kepada musik-musik yang melalaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau bahkan tadi saya sampaikan pelancur kelas internasional pun bisa orang bisa hubungan dengan dia naudzubillah min maka bisa hubungan dengan orang soleh, bisa juga hubungan dengan setan. Alat tersebut kembali kepada si pemakainya. Maka sama juga demikian. Kita umpamanya di rumah, tapi kita melihat umpama orang tawaf di Ka'bah, melihat makam Nabi rindu senang kepingin untuk masuk dalam doanya mereka mereka yang tawaf di Ka'bah itu ziarah makamnya Nabi kita dapat bagian pahala sebagai ibadah juga demikian Na'udzubillah terjadi pembunuhan sesama muslim kita senang kita bilang biarin ya kan? dosa kita pembunuhan itu adalah dosa besar maka di sini masyaallah hadirin orang di akhir zaman ini banyak dimudahkan oleh Allah. Maka ambil keuntungan untuk lebih dekat kepada Allah dan memperbanyak pahala. Jangan pula kemudian malah masuk dalam hamba banyak do, dosa. Nauzubillah. Tadi kita sampaikan ini dalam tafsir ini. Yang bunuh satu orang, tapi kenapa satu satu samud? Satu kabilah samud semuanya kena azab? Biridhahum dengan ridhonya mereka. Dan pernah kemarin kita bahas sedikit tentang bahwa Ashkal awalin orang paling celaka dari umat yang terdahulu adalah yang membunuh onta di Thamud dengan nas hadisnya Nabi. Dan orang yang paling celaka dari umat ini adalah orang yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang namanya Abdurrahman bin Muljam. Namanya Abdurrahman bin Muljam dari orang Mu'tazilah, dari orang Khawarij, Salah satu sifatnya orang khawarij ahli baca Quran, ahli ibadah, tapi benci kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu tandanya. Anda perhatikanlah di akhir zaman itu siapa yang benci-benci, itu adalah khawarij itu. Itu khawarij akhir zaman. Dan demikian seterusnya. Hah? Hadis Rasulullah dengan jelas, hadis Sahih Bukhari disebutkan ketika Rasulullah membagi-bagi perang, membagi-bagi rampasan perang dari pembilah Hawazin. Kemudian datang satu orang, disebutkan orangnya tersebut matanya lebar, ya jenggotnya panjang, nah celananya cingkrang, celananya di tiga lo sebut hadisnya, hadisnya sahih dalam hadis bisa dilihat dalam saya muslim, itu ya. Kemudian kan disebutkan kakinya ini kapalan, apa kapalan itu ya? Hah? Kakinya ini tebel gitu deh, tebel. Nunjukkan sakit banyaknya berdiri, banyaknya ibadah. Nah, kalau dia berkata datang sama Nabi, "Ya Muhammad, ihdil, fa innahu sabi malik, innahu ilmalullah." Eh Muhammad yang adil kalau bagi, itu bukan harta kamu, itu hartanya Allah. Merah mukanya Rasulullah. Nabi bersabda, "Faman fil ardi ya'dil illa ma'adil. Siapa yang di muka bumi ini yang bisa adil kalau aku sendiri tidak adil? Kalau aku tidak adil, siapa yang adil di muka bumi ini? Kemudian satu sahabat mengatakan, "Dani ada yang bunuh bayar gue. Biar itu aku penggal bahannya ya Rasulullah." Gal biar biar biarin. biar. itu. Gal sebut dalam satu riwayat namanya Dzul Khuwaisira At-Taimi. Namanya Dzul Khuwaisira At-Taimi sebagai riwayat buatnya. Kemudian seorang ini keluar, kemudian Nabi bersabda. Nabi bersabda, "Gal yakhruj fi akhir zaman min di hadzal rajul." Akan keluar di akhir zaman dari keturunannya ini orang laki lagi. Aqwaqun punya al-Qur'an, mereka pandai membaca Quran. La yujawiz al Quran gak lebih dari kerongkongannya saja. Pandai baca tapi hatinya penuh dendam sama orang Islam. Pandai baca tapi hatinya penuh dengki. Pandai baca tapi hatinya hasut, sombong dan luar biasa. Hanya di kerongkongannya saja. Yang merukuna minatin kama yang merusahmu Mereka lepas dari Islam sebagaimana lepasnya anak amanah dari busur. Kenapa? Mudah ke orang. Dalam riwayat lain disebutkan, yu'aduna ahlal Islam wa yatahabbabuna ila a'daihim. Mereka membenci orang-orang Islam dan mereka saling mencinta-cintai kepada musuh-musuh Islam. Kalau ada tengok sejarah, siapa yang bunuhin orang Islam? Siapa yang kemudian sayang-sayangan sama Inggris? Siapa yang kemudian sayang-sayangan sama Amerika? Hah? Pangeran-pangeran mereka main-mainnya ke Hollywood kemana? Tapi sama orang Islam, kurang. Sama Islam membenci. Kalau umpamanya Anda ngatakan itu kan di sana, Ustaz, di negara sana, sini enggak. Itulah meskipun kita enggak termasuk, tapi kita ini termasuk di dalam kelompok apakah Anda mendukung para aulia solihin ataukah Anda membenci gitu. Meskipun kita tidak punya andil besar di dunia atau di kelas internasional, tapi hati kita ini akan tersentuhnya ini ngumpulnya sama siapa? Anda ngumpul sama orang solehin, cinta sama orang solehin, atau hati Anda ngumpulnya sama orang-orang yang benci sama para aulia? Anda bangga-banggakan hafal Quran, Anda bangga-banggakan pandai kiroat, tapi anda membenci orang-orang soleh. Ini tanda-tanda akhir zaman. Dan pada akhir zaman ini sangat pantaslah dan sangat sangat pentinglah sebetulnya kita membaca hadis-hadis Nabi yang berhubungan dengan akhir zaman. Nabi semuanya bersabda akan kondisi akhir zaman ini, semuanya disabdai oleh Nabi. Maka di dalam bertindak, di dalam Anda khususnya Anda mau meyakini sesuatu, anda pastikan Anda masuk ke dalam kelompok yang diridhoi Nabi, apa Anda masuk kelompok yang dibenci oleh Nabi? Gitu Karena setiap zaman ini, setiap zaman, sampai akhir zaman semuanya pernah disebut oleh Rasulullah. Pernah disebut oleh Nabi itu kenapa sih orang-orang itu yang benci sama para aulia, orang yang kafir kan? itu sering katakan Nabi Muhammad tidak ngerti ilmu gaib. Kenapa sih? Salah satunya adalah supaya kita tidak membaca hadis-hadis Nabi akhir zaman. Ini iya kan? Karena dikatakan Nabi tidak ngerti ilmu gaib. Ya untuk apa membaca hadis akhir zaman? Padahal para ulama banyak membukukan hadis yang khusus berbicara tentang tanda akhir akhir zaman. Tanda akhir zaman dan jelas. Itu iya ya. Banyak yang semisal disebut orang yang rendahan dilulukan, dimulia-muliakan. Orang mulia dihina-hina, nggak diabaikan. Ini salah satu hadis Rasulullah nampak kan? jelas. Anda tengok kalau artis datang ke Medan, ya apa ributnya? Ya apa raminya? Ulama datang, Gak gubernur, gak wali kota, gak perhatian. Meskipun dikasih tahu. ceritanya buku air. Apa pengaruhnya untuk apinya apa? Tidak ada pengaruh kan? Tapi niatnya. Niatnya ini dipandang sama Allah Subhanahu wa taala. Maka sama juga demikian. Di akhir zaman kita nggak sampai insya Allah nggak sampai lah kita jadi iblisnya kita nggak sampai gitu ya. Nggak sampai lah kita jadi jadi dajjalnya nggak sampai kita orang. Tapi ngikutin programnya dajjal gitu ya. Ngikutin programnya setan dan musuh-musuh para aulia ini, ini lagi kita butuhkan kita pun juga oke, ya meskipun berharap mudah-mudahan bisa jadi bagian pembantu Nabi Isa bagian dari pembantunya Imam Mahdi kita berharap meskipun mungkin itu mulu-mulu harapan kita kepingin kita orang bunuh tuh orang-orang Israel tuh siapa itu perdana menteri Israel itu kita bunuh itu kepinginnya hati tapi eh, mungkin muluk-muluk, gak bisa seperti itu. Minimal niat di dalam hati, gitu ya. Niatnya kita dalam hati untuk kebaikannya semua umat Islam, untuk cinta sama para aulia salihin. Ini pentingnya niat ini tadi. Kita berada di akhir zaman, jangan kemudian kita berpikir, Allah aku cuma ikut-ikutan ya. Semua yang ikut di dalam kelompoknya pembenci para aulia tunggu di akhirat nanti. Begitu saja. Tidak harus Anda jadi orang Saudi, tidak harus. Tidak harus Anda jadi syekhnya, tidak harus. Tapi semua yang membenci para ulia soleh, semua orang yang membenci para sahabat, tunggu. Tidak harus Anda jadi kumaininya, tidak harus. Tidak harus Anda jadi presiden Irannya, tidak harus. Gitu ya. Tapi kelompok, memperbanyak kelompok. Maka kalau sawada kaumin fahuwa minhum siapa yang memperbanyak satu kelompok maka dia masuk dalam kelompok tersebut. Maka inilah pentingnya untuk jangan kemudian kita rito dengan maksiat, rito dengan penyesatan, rito dengan penyimpangan-penyimpangan agama dan lain sebagainya. Hati-hati. Ya, ya? hati-hati sendiri. Galak. Tadi disebutkan bahwa yang membunuh adalah kuda bin Salih. Orang yang paling celaka dari umat terdahulu. Orang yang paling celaka dari umatnya Nabi Muhammad adalah yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali adalah simbol keluarga Nabi yang terdekat. Sayyidina Ali adalah simbol sahabat Nabi yang teralim. Maka sampai membunuh Sayyidina Ali berarti betul-betul nah, dosa yang sangat besar. Membunuh seorang muslim biasa saja dosa besar, apalagi membunuh ulama, apalagi membunuh aulia, apalagi membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib sepupu Rasulullah saudaranya Rasulullah yang dipersaudarakan oleh Rasulullah dipersaudarakan oleh Rasulullah ketika Rasul di kota Madinah, semuanya dipersaudarakan muhajirin ansor Sayyidina Ali terlambat Sayyidina Ali terlambat Sayyidina Ali tanya sama Rasulullah ya Rasulullah aku bersaudarakan sama siapa aku ya Rasulullah Lalu Rasulullah mengatakan engkau adalah saudaraku wahai Ali engkau adalah saudara saudara siapa tangannya sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cintanya Rasul sama Sayyidina Ali luar biasa. Hah? Cintanya Sayyidina Ali, eh, Rasulullah kepada Sayyidina Ali luar biasa. Ketika Rasulullah mengirim mengirim Sayyidina Ali dalam peperangan Khaybar, dalam perang Khaybar, lalu dia berdoa, Allahumma ya Allah, engkau telah mengambil Hamzah dari tanganku waktu perang Uhud, baru perang Badar, ah, waktu perang Uhud, waktu perang Uhud. Ya Allah, engkau telah mengambil Hamzah dari dariku ya, ya Allah. Maka jangan ambil Ali dariku pada saat ini. Ya jangan ambil Ali. Rasulullah Rasulullah sangat sayang sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa sumyaha. Maka berkata kepada mereka Rasulullah utusan Allah yaitu Nabi Saleh. Nama disebutkan dalam tafsir keluar dari batu, keluar dari dari batu sebagai bentuk mujizatnya Nabi Nabi Saleh. Dan Nabi Saleh karena onta itu minumnya banyak. Onta itu minumnya minumnya banyak. Maka dijadikan sebagai bentuk perjanjian kepada kaum Nabi Saleh, kaum Samud bahwa air sumur yang ada di Kabilah Samud itu satu hari miliknya onta Nabi Saleh, satu hari untuk satu kobilah satu suku. Jadi hari pertama ngambil on onta tersebut. Kalau onta minum satu subur habis. Tapi ya itu dia punya kekuatan. Dia minum banyak tapi habis itu dia setengah bulan tidak minum bisa misalnya. Sebab itu di dalam onta itu ada seperti kantong-kantong di dalam perutnya. Bahkan disebut dalam hukum fikih kalau onta habis minum banyak, habis minum minum banyak kemudian disembelih, itu kantong-kantongnya itu airnya masih suci airnya masih suci padahal di dalam perutnya menunjukkan bahwa kantong-kantong ini adalah sebagai apa ya sebagai jirigen-jirigen atau sebagai uh, apa itu persiapan untuk kalau satu habis kemudian kantong satunya mengalirkan air untuk memompa jantung dan lain sebagainya maka onta itu merupakan salah satu salah satu hewan yang ajaib. Onta itu salah satu hewan yang ajaib. Ajaibnya salah satunya itu tadi, dia sangat kuat. Sebab itu sebagian dulu disebutkan onta itu adalah safinatul bah. Onta itu adalah perahu daratan, perahu daratan. Jadi perahu di lautan, perahu daratannya adalah onta. Nah, onta sampai kadang setengah bulan nggak minum pun tahan dia, nggak minum pun ya dia tahan kuat panas dan lain sebagainya. Dia bisa kuat sampai berkuintal-kuintal dia bisa sanggup tahan. Dan disebutkan onta itu adalah yang paling sabar, hewan yang paling paling sabar. Nah, hewan yang paling sabar. Karena disebutkan onta itu gak ada limpanya, kabin limpa gak ada. Maka dia adalah yang paling sabar. Panas terus luar biasa dia kuat. Oh, kuat. Dan subhanallah, onta itu senang sama musik. Onta itu senang sama, ya, musik. tapi itu disebutkan, kalau umpamanya dalam perjalanan Rasulullah biasa memiliki orang yang tukang syair, tukang syair. Apa tukang syair? Tukang syair yang suaranya enak sehingga onta itu nyaman, jalannya nyaman. Sampai dia panjang perjalanan berjam-jam dia nggak terasa karena dia asik dengan musik dia dengan lagu-lagu, suara-suara yang enak, dia asik. Ada kemiripan dengan manusia ya. Manusia juga gitu, ada musik-musik dia senang, ada ya, ada lagu-lagu dia senang. Hanya saja kasihan senangnya sama lagu-lagu yang melalaikan itu saja. Coba kalau diganti ya, lagunya lagu Mosida, ya, lagunya lagu maulid, solawatan. Lagunya diganti, supaya jangan lagu-lagu orang barat, lagunya orang kafir, Lagunya cinta-cinta nggak jelas pula, ya. Lagunya sakitnya tuh di sini, sakit tuh di sini. Itu sakit di sini di nyanyi nyanyi terus sakit terus kok. Iya, ya. Ah, sukanya sama lagu-lagu yang melalaikan, ganti sama lagu-lagu yang ingatkan, ingatkan sholawat, ingatkan dzikir iya, Ya, Hah? akhir zaman sekarang ini kita bisa pilih kita bisa gampang. Anda bisa beli kaset yang melalaikan, Anda juga bisa beli kaset yang mengingatkan Allah. Sedangkan Anda yang punya mobil, kira-kira kasetnya apa? Kan gitu kan? Hah? Kadang-kadang gak enak kita orang kalau gak dengerin musik. Selalu musik aja terus yang didengar. Dengarkan. Akhirnya pantas telinga kita karena terlalu banyak musik. Sampai akhirnya tidak terpengaruh dengan suara adat. Tidak terpengaruh dengan suara pengajian. Tidak terpengaruh dengan suara bacaan Quran. musik-musik yang melalai melalaikan. Apa yang biasa kita dengar, itulah yang masuk dalam hati kita. Itu yang terpengaruh dalam hati kita. Sebagaimana apa yang sering kita lihat, itulah yang mempengaruhi hati kita, otak kita. Nah, itu yang sering mempengaruhi kita. Kalau menikmati semua hal yang diidofahkan kepada Allah. Semua hal yang menjadi syiar Allah. Masjid disebut Baitullah. Masjid disebut Baitullah. Quran disebut Kitabullah. Kitabnya Allah. Kitabnya Allah. Bukan kitab karangan profesor ini, Doktor ini. Enggak. Kitabnya Allah. Rasul Nabi disebut Rasulullah Putusannya Allah Sama dengan demikian seorang saleh Orang yang wali disebut Waliyullah Walinya Allah Sama juga Omtai disebut Omtai bukan mulai dari kecil, langsung gede, langsung besar. Muncul dari kan Aisyur baha minumnya onta tersebut Fi yaumiha di dalam hari gilirannya onta Wa kana laha yaumun walahum yaumun Di satu hari untuk onta minumnya sumur itu Satu hari lagi untuk satu kobila atau satu suku Tapi semua kobila ngambil susunya onta Maka bukan kemudian mereka dikurangi, enggak Nabi Saleh bikin peraturan, ini muncul ini mukjizat besar, muncul onta. Tapi dengan ketentuan, satu hari minum sumur ini miliknya onta, satu hari kalian. Tapi kalian boleh ngambil susu dari onta Onta Onta diambil susunya sebanyak-banyaknya untuk semua orang sekampung. Ini isyarat. Hah? Kita nggak bisa ngambil air di hari itu tapi dapat susu. Besoknya kita bisa ngambil air double untuk hari esok, maka orang yang berhubungan muamalah dengan Allah tak akan rugi. Tak akan rugi, pasti menguntungkan orang yang muamalah sama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang capek dalam ibadah, insya Allah untung. Orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, pasti untung. Orang yang memberikan manfaat kepada agama, pasti untung, tidak akan rugi orang tersebut dunia akhirat. Fakar zabuhu maka mereka mendustakan nabi tersebut. Faakoruha maka menyembelih mereka kepada onta. Faakoruha mereka menyembelih. Tadi kita sebut ya yang bunuh satu orang, tapi disebut yang bunuh semuanya. Kenapa? Karena semuanya sepakatan. Tapi itu dalam satu hadis juga demikian. Andai pun sepakat semua penduduk bumi dari timur ke barat. alasan kita rajulin mukminin bighairi Untuk menumpahkan darahnya orang mukmin tanpa adanya kebenaran. Akabbahumullahu fi nari jahannam wa yubali. Allah akan jebloskan semuanya dalam api neraka dan Allah tidak peduli. Semua dunia sepakat bunuh semua orang tanpa adanya hak. Seluruh dunia dimasukkan dalam penjara dalam dimasukkan dalam Nah, api neraka Allah nggak peduli. Allah dah tidak Isyarat di sini bahwa murkanya Allah tentang masalah pembunuhan. Tentang pembunuhan. Oleh sebab itu termasuk dolim lah itu. Meskipun dengan ya berbicara untuk menegakkan Islam dengan bendera la ilaha illallah dan lain sebagainya. Tapi kalau bunuhin orang, orang dibunuh seenaknya, audzubillah min dzalik. Nah, maka jangan kita tertipu dengan bendera. Jangan kita tertipu dengan nama. Jangan lihat hakikatnya. Itu ya. Nama itu banyak orang ya berusaha untuk pakai-pakai nama tapi ujung-ujungnya sesat. Berapa kali saya sampaikan? Berapa banyak orang yang teriak-teriak kembali ke Al-Quran dan hadis, Al-Quran hadis. Ujung-ujungnya ternyata tujuannya adalah untuk membenci para aulia. Tujuannya adalah untuk merendahkan para ulama sebagian zaman. Imam Syafi'i salah, Imam Malik salah, Imam Ghazali salah. Balik ke Al-Quran dan hadis. Hah? Apa tuh? Ini omongan setan ini. Ini omongan setan ya ini. Nah, kalimat hakim urida bihal batin, ucapan yang baik, tapi tujuannya adalah kebatilan. Jangan tertipu dengan nama, jangan tertipu dengan bendera, Jangan tertipu dengan organisasi, jangan tertipu dengan pakaian. Anda tengok apa yang dibahas. Anda tengok apa hakikat pembicaraannya. Arahnya kemana? Diridhoi oleh Allah apa enggak? Eh, hati-hati. Semua orang pasti berbicara atas nama agama. Orang zina aja banyak yang bicara urusan agama. Nanti mau? Anak kampus sekarang. Zina bilangnya pahala besar. Dengan bahasanya bahasa diroba, bahasanya diroba dengan nama muta. Sama. Ujung-ujungnya sama. Sama. Iya eh ya. Orang korupsi, alasannya katanya aku bangun masjid pakai korupsi. Aku bangun pesantren dengan duit korupsi. Kita bilang jangan kau korupsi, gak usah bangun masjid. Masjid tak perlu duitmu. Jangan korupsi, jangan bangun pesantren. Pesantren tidak perlu dengan duitmu. Eh. Hah? Maka bukan kemudian kita menghalalkan segala cara. Hah? Ya. banyak juga orang yang teriak-teriak menegakkan negara Islam, menegakkan hukum Islam, menegakkan ujung-ujungnya ngafir-ngafirin dia tidak ikut. Yang oh tidak ikut itu bukan kelompok kita, kafir. Gak ada gunanya dia sholat. Dia tidak mendukung hukum Islam. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Islam itu kafir. Kafir-kafir orang Islam. Berapa banyak sih kelompoknya dia? Hah? Berapa banyak? Paling cuma 2% dari seluruh rakyat Indonesia. Seluruh orang Islam dia 2%. Jadi 92, 98% kafir semuanya. Hati-hati kalau ngomong. Itu ya. Beberapa kali kita sampaikan dalam berdakwah, dalam berdakwah itu kita tidak bisa mencakup semua ini semua sisi nggak bisa. Gitu ya? Nggak bisa semua sisi kita cakup semuanya, semua itu masuk dalam kita urus, nggak bisa. Maka ada satu yang ngurus hukum Islam, gitu ya? Yang ngurus hukum Islam, ada satu yang ngurus demonstrasi, ada satu yang ngurus umpamanya pakai suluk, pikir, ada satu yang ngurus makan, ada yang satu urus masjid, ada yang satu urus pesantren, ada ya, semuanya itu urus masing-masing di bidangnya, hormatin semuanya, gitu ya, hormatin yang suluk, hormatin yang suluk, ya meskipun kita tidak suluk, gitu loh ya. Yang dia ikut demonstrasi, hormatin yang demonstrasi. Kita tidak ikut jangan direndahkan. Kita doakan mudah-mudahan yang demonstrasi mudah-mudahan kuat panas-panas, gitu ya. Mudah-mudahan gak dikumpulin sama polisi. Mudah-mudahan sukses tujuannya diridhoi oleh Allah. Didoakan. Indah. Kau oh, baru bisa teriak-teriak sedikit sudah ngambil ngambilin orang. Kau bisa demo sedikit sudah ngaku kau sendiri pejuang Islam. Ya gak seperti itu. Gitu ya. Semua pejuang Islam itu banyak, tapi dengan pada bagian bidangnya masing-masing. Ada yang di bidang masjid, masjid. Ada juga sebagian orang, umpamanya bidangnya cuma bikin aja, ya udah aja. Ada yang bagian di bidangnya hanya mandiin mayat aja, nggak mau yang lain, ya udah. Hormati, bagiannya dia dihormat, dihormati. Itu ya, ya. Tapi pesan untuk semuanya sebisa mungkin kita bisa mempergunakan waktu semaksimal mungkin mungkin seefektif oh, mungkin untuk ibadah. Fa'akaruha maka mereka membunuhnya. Fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim. Maka Allah meratakan mereka. Damdama itu menutupi. Menutupi itu maksudnya meratakan, menyeluruh apa itu e, menyeluruhkan dengan azab. Bidambihim sebab dosa mereka. Fasawaha maka Allah meratakan mereka. Meratakan dam-daman atau meratakan azab tadi. Alaihim atas mereka. Ammahum biha Allah meratakan orang Samud dengan azab tadi. Diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala Kada yang selamat. Salam yuflid minhum ahada. Allah tidak menyisakan satu orang pun. Allah tidak menyisakan satu orang pun. Ini isyarat kalau Allah sudah murka. Disebutkan dalam satu hadis. Inna Allah yumhil wala yuhmil. Allah itu memberi kesempatan tapi Allah tidak lupa. Allah memberi kesempatan tapi jangan lupa Allah nggak lupa. Allah mengulur-ulur waktu itu supaya memberi kesempatan. Wala yuhmil dan Allah tidak melupakan. Karena sebenarnya hadis Inna Allah yumhil lid Allah memberi kesempatan kepada orang boleh untuk tobat. Hatta idza akhadahu lam yuflidhu. Sampai kalau Allah mengadabnya tidak dilepas lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Maka maka ketika kita berdosa, kita bermaksiat, ada kesempatan untuk tobat, tobatlah. Baiklah. Allah mengulur-ulur waktu. Khususnya untuk umat Nabi Muhammad sudah diamankan oleh Allah dari adab yang rata ada habis semua nggak ada. Seperti umat terdahulu umat Nabi Nuh habis semuanya, umat Nabi Hud habis dengan angin panas, umat Nabi Saleh dihabiskan sama Allah Subhanahu Wa Taala ini ceritanya. Banyak umat-umat zaman dulu dihabiskan oleh Allah semuanya. Yang sisa cuma nabinya sama segelintir orang. Umat ini tidak. Umat ini juga banyak jahatnya sebenarnya. Bahkan kalau boleh dibilang lebih jahat dari umat-umat terdahulu. Oleh sebab itu disebutkan Abu Jahal itu Fir'aunnya ini umat itu lebih parah daripada Fir'aunnya Nabi Musa, lebih parah dari Fir'aun Nabi Musa. Yang dialami oleh Rasulullah siksa luar biasa, Hah? keboliman yang luar biasa, tapi Allah tidak menghancurkan semua umat. Tapi ada kesempatan, diberi kesempatan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati-hati di akhir zaman. Salah satu sabda Nabi di akhir zaman disebutkan yakfur mautul fujah. Dalam hadis idza fashar riba wa zina nakura mautul fujah Kalau riba dan zina sudah merata ke masyarakat. Zina dan riba kalimatnya hampir sama. Zina riba hampir sama itu. Empat huruf saja. Zina riba. Kalau zina dan riba sudah merata di satu kaum, kalau mautul fajah akan banyak mati mendadak. Orang zaman dulu biasanya pakai sakit dulu ya. Sakit lama baru mati. Kalau sekarang nggak pakai sakit, ya udah banyak mati bareng-bareng kan. Sekarang nggak musim mati sendiri-sendiri. Sekarang musimnya mati rombongan semuanya. Satu pesawat hilang, gitu ya. Hah? Longsor 100 mati. Ya, nggak musim mati sendiri-sendiri sekarang. Gitu ya. Musimnya mati rombongan rame-rame dah. Ini disebutkan kenapa? Salah satu faktornya sabda Nabi ini tadi. Kalau udah merata zina dan riba, maka akan banyak mati mendadak. Mati mendadak. Dan pakai mati sakit. Kalau orang dulu mati sakit. Udah satu kampung semuanya udah jenguk baru mati. Ya, kita ingat dulu tuh kakek-kakek kita kayak gitu. Udah satu kampung ada satu belum jenguk diingatkan. Kok belum jenguk itu? Gak mati mati dia. Habis dia jenguk dah habis seluruh mati. Ya. Zaman dulu matinya sakit parah baru mati. Sekarang enggak. Hah? Makan bakso, kesedak bakso mati. Ya, macam-macam caranya mati sekarang ini. Aneh-aneh cara mati sekarang ini. Nah, maka ini hati-hati ya. siap siaplah lah, takut nakutin, tak takut nakutin pasti matinya. Ya, tapi mestinya kita berusaha untuk beramal yang terbaik Insya Allah. wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, iya, Alhamdulillahirabbil alamin. na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتوب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد واله وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته